pengaruh TV dan bioskop pada masyarakat Islam. Kemudian melihat kenyataan yang ada sekarang untuk menghindarinya, misalnya dengan cara memboikot dan sebagainya, maka sebagian besar umat Islam sekarang memilikinya. Untuk itu, bagaimanakah cara yang paling efektif untuk mencegah pengaruh TV dan film yang semakin merusak kehidupan umat Islam ini? Sekian. Saya berpendapat bahwa masalah TV ini kalau tidak bisa diperbaiki, kalau tidak bisa diatur, sehingga masyarakat dan umat dan bangsa Indonesia merasa dididik dan dijaga akhlaknya oleh TV, maka TV itu harus kita boykot. Kita malah mengharamkan orang nonton TV seperti itu. Apalagi sudah mulai ada lansiran fatwa bahwa melihat video yang porno itu dibolehkan mapan betul mereka membongkar ini dinding-dinding sensor ini Sebab sudah ada pernah dengar serenting-serenting fatwa mau mendengar melihat kaset blue film boleh jadi mereka sudah tinggal jalannya saja karena itu kita wajib sekarang ini betul-betul menjaga diri setidak-tidaknya orang seorang di antara kita kalau kita sudah sudah punya TV kita bisa jual TV itu, kita bisa kasihkan orang atau kita jual. Tidak usah kita jaga terus itu TV di rumah. Pelihara terus setiap dia keluarkan film-filmnya. Merusak anak-anak kita. Coba saya minta saudara Anu membaca itu. Film ini. Supaya anda dengar sendiri apa yang saya baca tadi. Agak kurang jelas hurufnya. Saudara-saudara ini dari seorang yang hadir seminar dan dia dua tiga kali dibilang memang disengaja, memang disengaja. Jangan ada keterkejutan dan sebagainya. Dari kita umat Islam cuma bisa memboikot. Cuma bisa mengharamkan itu kita nonton dan kita tidak punya TV sama sekali. Dan insya Allah kita tidak punya TV dan tidak berbahaya. Malah lebih aman di dunia dan di akhirat. Karena itu TV harusnya kita jauhkan dari rumah kita. Kalau kita sayang kepada diri sendiri, kalau kita sayang pada anak dan istri, dan kalau kita masuk dalam firman Allah, ku amfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sekarang ini waktunya. Sekarang pemberitaan Rasulullah SAW